Nikmat-nikmat yang tidak mungkin akan dihitung dan dibilang. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan akan ketidakmampuan hamba-hamba ini untuk menghitung nikmat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Ala satu-satunya zat yang maha rahim dan rahman. Yang maha murah dan luas rahmatnya. Tidak meminta dan menuntut dari masing-masing kita untuk membalas yang setiap saat. Dan kalaupun kita dituntut sebagai hamba untuk membalas yang setimpal seperti yang diberikan, jangankan lebih yang setimpal saja. Kita tidak akan sanggup untuk membalas karunia besar Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Namun bukan itu yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan itu yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala. Namun yang diminta di atas besar dan banyaknya nikmat ini. Bagaimana hamba-hamba itu berterima kasih kepada Allah. Mensyukuri nikmat tersebut barakallahu fikum. Maka kesyukuran yang paling tinggi di dalam hidup kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala melaksanakan tugas dan kewajiban. Hikmah karenanya Allah Jalla wa ala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Allah Jalla wa'ala menjadikan ibadah ini merupakan bentuk kesyukuran yang paling tinggi. Ternyata ibadah itu juga merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Kenapa Barakallah. ibadah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala tidak ada kepentingannya sedikit pun bagi Allah Jalla wa'ala. tetapi segala bentuk dan wujud pengabdian dan nilai-nilai ketaatan yang dilakukan oleh hamba Allah akan mengembalikan kepada mereka sendiri. Allah tidak punya kepentingan dan kebutuhan pada ketaatan tersebut. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala akan mengembalikan nilai-nilai ibadah itu buat mereka bukankah nikmat di atas nikmat jawaban ini. ibadah berarti yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai bentuk syukur membuktikan syukur hamba yang paling tinggi kepada Allah ternyata itu juga untuk hamba itu sendiri itu juga merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu namun kenapa? Manusia lebih banyak kufur dan ingkar kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal Allah Jalla wa'ala tidak meminta dari mereka yang berat-berat. Kalaupun mereka merasakan sesuatu yang berat dalam pelaksanaan syariat, Allah Jalla wa'ala memberikan keringanan pada. Allah Jalla wa'ala membukakan uzur buat dia untuk kemudian dia melaksanakan tugas itu dalam kondisi ringan, dalam kondisi baik. Bukankah orang yang bila melakukan safar, safar itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita asum min al azab satu potongan dari azab Allah. Allah Jalla wa ala meringankan salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. bila seorang muslim dan muslimah tidak mampu berdiri sholat. Allah Jalla wa ala menurut dia sesuai dengan kemampuan. Bila duduk tidak mampu, Allah Jalla wa ala suruh berbaring. Kalau ternyata berbaring juga tidak mampu. dengan isyarat anggota tubuhnya, matanya. Kalau semuanya tidak bisa, Allah meletakkan faedah kemudahannya. Fattakullah masyarakat. Bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan ketanggupan kalian kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Betapa ringan permintaan Allah Jalla wa'ala. semua yang dibutuhkan di dalam pengertian datangnya dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala dan nilainya tidak ada untuk Allah Jalla semuanya Allah akan kembalikan kepada hamba-hamba namun kenapa hamba itu minoritas atau mayoritasnya kufur kepada Allah Jalla ta'ala tidak mau melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Tentu jawabannya ada. Pertama, karena mahalnya sebuah hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Kedua, Allah fikum. Tidak ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla wa ala untuk bisa mengalahkan dan memenangkan dirinya ketika berhadapan dengan lawan dan musuh yang berusaha untuk kemudian menggagalkan dia dari ketaatan demi ketaatan. Kita ingin tahu siapa sesungguhnya lawan kita di dalam hidup ini yang Allah Jalla wa Ala memberi ketahuan kita di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kita untuk dekat dengan Allah Jalla Jalla. Ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi kita untuk menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala pihak-pihak barakallahu fikum yang tidak sudi dan tidak rida kita itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan pintu-pintu kebaikan dan ketaatan siapakah pihak-pihak tersebut mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah. Pihak yang pertama, ternyata ada dalam organ tubuh kita sendiri yang disebut dengan hawa nafsu barakallahu fikum. Pihak yang tidak menginginkan kita dekat dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Organ tubuh yang selalu membisikkan kejahatan membisikkan kejelekan, mengajak kita untuk keluar dari koridor syariat, menyuruh kita untuk berbuat kejelekan dan kejahatan barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innan nafsa la'ammaratun bis Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali menjerongkokkan dan menjatuhkan. Mengajak kita untuk berbuat kejelekan kata Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita dalam hidup ini sering menemukan barakallahu fikum. Setiap kita ingin membuka ketaatan, pintu-pintu kebajikan, di sana kita seolah-olah ada perjuangan yang harus kita keluarkan. Yang harus kita perlihatkan. Ada barakallahu fikum pengorbanan yang harus kita buktikan. Di saat kita ingin membuka ketaatan barakallahu fikum. Kenapa kok sampai terjadi demikian? Itulah dia organ yang ada pada diri kita yang disebut dengan hawa nafsu berusaha menggagalkan kita agar jangan melakukan ketaatan, jangan membuka pintu-pintu kebajikan dan kita secara jujur saya dan segenap saudara kami kaum muslimin sering menemukan kekalahan barakallahu fikum. Namun kita diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala. Kekalahan itu tidak akan berarti kalah di hadapan hawa nafsu kita. Apabila kita buka setelahnya pintu-pintu taubat barakallahu fikum. Apabila kita membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kekalahan kita di hadapan hawa nafsu tidak akan berarti kalah barakallahu fikum. Di saat kita benar-benar meluruskan atau memudahkan diri untuk membuka pintu-pintu taubat. Terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Dengan hawa nafsu kita barakallahu fikum. Kita segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita menang. Bukan kalah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin dalam kondisi tertentu kita bisa bertarung bertarung menang. Kondisi yang lain kita bertarung bertarung kalah. Lalu kemudian kembali kita membuka pintu taubat, istighfar kepada Allah Jalla wa ala. Maka kita dikatakan menang rahiman wa rahimakumullah jalla. Maka barakallahu fikum. Inilah sesungguhnya yang menjadi lawan utama dan pertama Ketika kita ingin membuktikan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingin menjadi orang yang terbaik dalam bersyukur. Melalui tali pendekatan diri kepada Allah. Ternyata ini yang berusaha untuk menggoda, mengganggu, menghalangi kita rahimani wa rahimakumullah. Pihak yang pertama ada pada diri kita sendiri. Lalu pihak kedua siapa? Siapa dia? Pihak yang kedua yang juga memiliki andil besar untuk kita terjatuh dalam murka-murkanya Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam hidup ini kita menemukan ketika kita ingin terjatuh di dalam kemaksiatan, betapa licin jalannya, betapa gampang Bahkan kita menemukan dorongan-dorongan yang sangat kuat. Beda halnya Bisa kita ingin membuka pintu kebajikan dan ketaatan. Kita harus berjuang. Kita harus barakallahu fikum berkorban. Bahkan tidak hanya datang dari diri kita sendiri. Datang dari istri kita. Datang dari anak kita. Datang dari teman-teman kita. Datang dari lingkungan-lingkungan kita Barakallahu fikum. Siapa sesungguhnya yang punya andil besar untuk menggagalkan kedekatan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Selain hawa nafsu kita, jawabannya adalah makhluk yang pernah diusir dari dalam surga. Yang telah dikutuk dan dilaknat oleh Allah Jalla subhanahu. Itulah iblis laknatullah dialah iblis barakallahu fikum laknatullah alaihi yang berusaha menggagalkan menghalangi dan menghadang kita untuk tidak bisa membuka ketaatan dan kebajikan rahimani wa rahimakumullah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati ketika kita menang dari dua musuh atau besar ini barakallahu fikum yang selalu mengganggu kita dalam ketaatan ketika kita menang itulah sesungguhnya kemerdekaan di dalam hidup itulah dia kemerdekaan barakallahu fikum kegagalan dan kekalahan sesungguhnya di saat kita diperbudak oleh hawa nafsu kita dan diperbudak oleh musuh Allah Jalla wa'ala. Dan musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya barakallahu fikum. Itulah sesungguhnya kegagalan di dalam hidup dan itu juga menjadi hakikat sebuah kemenangan dan kemerdekaan. Bisa kita sanggup menundukkan dua lawan yang besar ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun di sana ada rahasia kemenangan. Jangan kita lupa. Jangan sampai kita menjadi orang yang ujuk. Tatkala kita memiliki ilmu yang tinggi. Bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Lalu menganggap andalah yang berjuang. Jangan. Anda keliru. Engkau bisa menang dalam pertarungan melawan lawanmu sendiri ini disebabkan karena adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Karena turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Itulah yang menjadi penyebab kemenangan engkau barakallahu Lalu, bagaimana kita bisa mengundang turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala Itulah dia buah pengabdian kita yang lurus kepada Allah Jalla Subhanahu. Bantuan dan pertolongan Allah Jalla Ala itu turun. Karena kelurusan pengabdian kita kepada Allah Jalla Ala. Itulah sesungguhnya hakikat kemenangan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Saya setelah bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu mengucapkan banyak-banyak terima kasih bersyukur kepada siapapun yang menyebab terlaksananya penyebab terlaksananya kebaikan ini saya bisa bertemu dan berjumpa dengan saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat ahlus sunnati wal jamaah untuk kita saling tegur sapa untuk kita saling ingat mengingatkan. Untuk kita saling nasihat menasihati. Semoga barakallahu fikum. Majlis yang seperti ini diberkahi oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat. Saya mengingatkan kembali. Yang harus kita jaga. Yang harus kita pelihara. Untuk selalu menang dari dua musuh besar kita ini adalah pertolongan Allah Jalla wa'ala itu jangan sampai dicabut. Pertolongan Allah Jalla wa'ala itu jangan sampai diambil kembali oleh yang memberikan pertolongan. Bagaimana cara kita menjaganya? Kelurusan dalam pengabdian diri kita kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga niat kita kita menjaga lahiriah kita. Jangan sampai ada niatan dalam mengabdikan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Ingin disanjung, ingin dipuji, ingin mendapatkan dunia padanya barakallahu fikum. Kalau sekiranya kita menginginkan dalam ketaatan dan ibadah dunia, sanjungan, pujian dan seterusnya, ini bertanda bahwa Anda sedang memberikan kekuatan pada lawan Anda barakallahu fikum. Anda telah memberikan kalau bahasa apa namanya? TNI dan Polri, Anda memberikan amunisi dengan apa? Dosa yang engkau lakukan karena engkau tidak ikhlas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pertama. Kedua, praktik dari amal yang kita lakukan jangan keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saja kita keluar, berarti kita memberikan amunisi kepada lawan ini untuk menguasai diri kita sendiri. Kedua, mencabut bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, yang harus kita jaga dan pertahankan adalah bantuan dan pertolongan Allah itu selalu bersama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang timbul pertanyaan. Apakah yang menyebabkan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala itu terangkat oleh Allah Jalla subhanahu. Apa yang menyebabkan pertolongan Allah itu tertahan barakallahu fikum. Maka jawabannya adalah karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin. Kita kembali barakallahu fikum. Di negeri kita ini atau di negeri muslimin secara umum. Kita melihat betapa banyak pergerakan-pergerakan Islam. Tampil untuk menyuarakan Islam, Islam, Islam. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha untuk mengangkat bendera jihad untuk kemudian memperjuangkan agama Islam. Katanya mereka barakallahu fikum. Tidak hanya lewat secara anarkis melakukan pengeboman sana sini, melakukan pengerusakan barakallahu fikum. Bahkan ada lewat parlemen-parlemen dan seterusnya. Semuanya menyuarakan Islam rahimani wa jannah. Kita lihat barokahnya. Kita lihat barokallahu fikum barokah perjuangan itu. Padahal mayoritas muslimin ada di Indonesia. Kenapa pertolongan itu tidak kunjung turun barakallahu fikum dari Allah Jalla subhanahu. Kegagalan demi kegagalan yang mereka alami. Kenapa? Kita harus melakukan koreksian ke dalam. Barakallahu fikum. Jangan-jangan ada niatan kita di belakang perjuangan Islam ini. Niatan untuk duniawi. Niatan untuk kursi. Niatan untuk disanjung dan dipuji. Niatan untuk kedudukan. Atau yang semisalnya diakui, dilihat, dieluk-elukan, disanjung dan dipuji. Ataukah langkah-langkah yang engkau lakukan ini bertentangan dengan syariat Allah Jalla Subhanahu. Kalau satu dari dua ini ada, bagaimana kalau dua-duanya? Akan menyebabkan barakallahu fikum. Tertahannya pertolongan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saya ahlus sunnati wal jamaah saya mengingatkan barakallahu fikum. Mungkin orang melirik kita dengan kacamata sebelah. Tidak kemudian barakallahu fikum orang paling-paling yang menuding dan menuduh atau mengkhawatirkan diri-diri kita ini. Kita katakan bahwa dakwatu ahli sunnati wal jamaah zahiruha kabatiniha wa batinuha kawahiriha. Lahiriahnya seperti batinnya. Batiniahnya seperti lahiriahnya. Tidak ada yang disembunyikan pada diri-diri mereka. Dan tidak ada rahasia rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimina wal muslimat. Berarti kita bersabar. Kita sedang melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri. Membentuk kepribadian yang hidup di atas fondasi yang kokoh yang tidak akan terbawa arus kemajuan. Sungguh barakallahu fikum. Setiap tahun melihat perkembangan, perkembangan, perkembangan hancur generasi kita rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti perkembangan karena tidak memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi semuanya itu hafizani wa hafizakumullah. Ketika barakallahu fikum orang-orang yang berpemahaman khawarij atau terorisme masuk ke tengah-tengah kaum muslimin betapa cepatnya saudara kita terjatuh rahimani wa rahimakumullah ke dalam paham itu kenapa karena tidak memiliki pondasi yang kokoh untuk membangun perjalanan agamanya menuju Allah Jalla subhanahu wa ta'ala kita berharap dengan terus kita belajar agama Allah Jalla wa'ala. Belajar akidah yang kuat dan pokok menjadi fondasi kita untuk membangun dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kemajuan yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebut, menyebutkan ma min ayyamin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu tiadalah berlalu hari demi hari kecuali hari setelahnya itu lebih jelek dari hari sebelumnya. Sekarang hari kita ini lebih berbahaya dari hari sebelumnya. Bagaimana jikalau terjadinya pergantian generasi? Sudah kita tidak memiliki kemampuan atau lebih dahulu dipanggil oleh Allah Jalla Subhanahu anak-anak kita menyusul ke berikutnya, melihat orang tuanya tidak memiliki kekokohan di dalam memegang prinsip al-haq, tidak memiliki kekuatan istiqomahan untuk memegang manhaj Allah Jalla Subhanahu, maka akan menurunkan kegagalan kepada putra dan putri kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya mengajak, mari kita belajar untuk masa depan anak keturunan kita barakallahu Mari kita mendidik diri di atas keistiqomahan untuk masa depan putra putri kita. Rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana yang disebutkan tadi barakallahu fikum oleh panitia bahwa pembahasan kita ini terkait dengan persoalan asbab sabati ala al-manhaj sebab kekokohan di atas al-manhaj manhaj dimaksud adalah prinsip-prinsip agama. Mungkin barakallahu fikum ada orang yang mau bertanya. Kenapa kita membahas terkait dengan kekokohan di atas jalan Allah Jalla Subhanahu. Maka itulah yang mendorong diri saya untuk berbicara di tengah saudaraku kaum muslimin dan muslimat? Jawaban yang pertama, wujudus sirai bainal haqqi wal batil wal huda wal dhalal. Adanya sirai. Sirai itu permusuhan terus berkepanjangan antara al-haq dan batil antara al-huda wa dhalal, antara petunjuk dan kesesatan. Kedua ini tidak mungkin akan bertemu. Antara yang hak dan juga yang batil. Terjadinya permusuhan terjadi sampai pada hari kiamat. Kita ingin menjadi orang yang istiqamah di atas ribanya Allah Jalla wa'ala berangkat dan berjalan menuju Allah Jalla wa'ala bersama mereka-mereka yang telah diberikan kemenangan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wujud as-sirai bainal haqqi wal batil. Adanya barakallahu fikum pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, petunjuk dan kesesatan, kebaikan dan kejelekan, itu sampai barakallahu fikum pada hari kiamat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimina wal muslimat. Ditambah dengan itu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan siapa saja yang berjalan di atas kebenaran mau tidak mau dia harus barakallahu fikum berhadapan dengan orang-orang yang berjalan di atas kebatilan. Pasti barakallahu fikum. Karena itu merupakan sunnatullahi azza wa jalla. Dalam perjalanan risalah dan wahyu ini. Ketika Allah jalla wa ala mengutus Nabi dan Rasul pertama kali. Sampai kepada yang terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam langsung menjadi utusan Allah Jalla wa'ala. Kita menemukan sirah terjadinya pertentangan dan permusuhan antara al-haq dan al-batil. Dan itu akan terjadi sampai pada hari kiamat. Orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Ini disebut oleh Allah Jalla wa'ala. Junudullahi tentara-tentara Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, orang-orang yang berjalan di atas al-haq itu, disebut dengan awliyaullahi, wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala menyebut orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu dengan Hizbullahi. Kalau Hizbullah diartikan partai, golongan, kelompok itu disebut Hizbullahi. Nama-nama yang disebutkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, bersama siapakah mereka akan terus bertarung barakallahu fikum mereka akan bertarung dengan junudus syayatin. Tentara-tentaranya syaitan. Mereka akan berhadapan dengan aulia syayatin. Wali-walinya syaitan. Dia akan berhadapan dengan hizbus syaitani. Hizibnya syaitan. Allah sebutkan semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang tentaranya wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami itulah yang akan menang. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa pasukan-pasukan Allah Jalla wa'ala itulah yang akan menang. Barakallahu fikum. Kita ingin menjadi junudullah. Kita ingin menjadi aulia Allah. Kita ingin menjadi hizbullah. Barakallahu fikum. Kita menginginkan demikian. Setelah keinginan kita ini tercapai, kita ingin kokoh di atasnya. Jangan sampai kita goyang. Jangan sampai kita tidak memiliki kekuatan untuk berpijak barakallahu fikum. Karena bagaimanapun juga yang namanya pertarungan antara al-haq dan batil, alul haq dan ahlul batil membutuhkan kekokohan di atasnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alasan yang kedua, kita membahas permasalahan as kekokohan di atas manhaj ini karena kasratu junudis syaitan. Banyaknya pasukan dan tentara syaitan itu. Barakallahu itu. Apa maksudnya? Artinya orang yang mengikuti kebenaran itu minoritas. Dan orang yang mengikuti kebatilan itu sepanjang masa lebih banyak rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang mau bersyukur, eh, yang mau beribadah kepadaku. Allah Jalla wa'ala telah menyebutkannya barakallahu fikum. Dalam hadis mutfafakun alaih. Ketika Nabi saw. bercerita tentang para nabi dan rasul, Uribat alayyal umam. Faru'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditampilkannya di hadapanku umat-umat, ditampilkan di hadapanku umat-umat. Saya melihat seorang nabi membawa di bawah sepuluh di atas tiga pengikut. Itu namanya rohun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya melihat seorang Nabi membawa satu dua pengikut, satu dua pengikut, dan saya menyaksikan seorang Nabi datang menghadap Allah sama sekali tidak membawa pengikut. Mungkin kalau dalam perhitungan duniawi kita mengatakan kalah, gagal, itu hitungan duniawi. Karena menurut dunia, kita akan mengejar banyak-banyak pengikut. Melakukan berbagai macam cara. Apalagi kalau para pengikut kita itu adalah ya orang-orang kaya, orang-orang yang menguasai dunia, Wah semakin barakallahu fikum mengatakan diri kita bisa berhasil. Tetapi dalam pandangan risalah dan wahyu tidak sama sekali. Oleh karena itu orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul tidak pernah ujub karena banyak yang mengikutinya. Tidak juga merasa minder karena tidak ada yang duduk bersamanya. Mungkin satu, dua, tiga orang. Tidak pernah dia memiliki rasa minder. Karena yang dia kejar dalam usaha dakwahnya. Ridhonya Allah Jalla wa'ala. Cintanya Allah Jalla wa'ala. Sedikit atau banyak yang hadir, yang menerima. Tetap yang dikejar adalah cintanya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Adapun kaitannya dengan mereka yang menerima atau tidak menerima kaitan dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Namun dia telah melaksanakan tugasnya dari Allah Jalla wa'ala yang dikejar adalah ridha dan cintanya. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mengingatkan bahwa pengikut kebenaran itu minoritas sampai pada hari kiamat Hadis yang menjelaskan demikian. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam. La tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dhalik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus menerus sekelompok kecil dari umatku sedikit taifah yang memperjuangkan dan membela kebenaran tidak akan dimudaratkan oleh siapapun yang menghinakan mereka, merendahkan mereka. Itu sampai keputusan Allah Jalla wa'ala datang rahiman wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. Dari berita Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sedikitnya orang yang menempuh jalan atau mengikuti al-haq membutuhkan kekokohan di atasnya rahimani wa rahimakumullah. Bersamaan dengan sedikitnya musuh kebenaran itu adalah sangat-sangat banyak. Mari kita mendengarkan apa kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berbicara tentang umatnya berbicara barakallahu fikum tentang umatnya sendiri. Beliau mengatakan, ummati ala wa sab'ina firqah, kulluha illa wahidah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umatku kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dari seluruhnya berada dalam ancaman neraka kecuali satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemana 72-nya barakallahu fikum? Kemana rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 73. Keluar dari 73 ini cuma satu. Seluruhnya berada dalam ancaman neraka. Kecuali satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Jangan menyangka 72 golongan itu cuma berstatus orang-orang sesat, kelompok yang tersesat. Tidak. Semuanya itu akan mencari pengikut barakallahu fikum. Sebagaimana orang yang berjalan di atas satu jalan yang selamat itu juga berusaha mencari pengikut, ai menyelamatkan umat ini. 72 itu terus berusaha rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ingin tahu sekarang. mana contohnya? 73, 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi Yunus shallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ucapan Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, 72 itu asalnya adalah empat kelompok besar asalnya adalah empat kelompok besar. 72 golongan yang berada dalam ancaman Allah Jalla wa'ala dengan neraka ternyata berasal dari empat golongan besar. Yang pertama adalah kaum khawarij, syiah. Pertama syiah, kedua khawarij. Ketiga murjiah, dan keempat adalah Qadariyah. Empat golongan barakallahu fikum yang merupakan asal lalu kemudian terjadi perpecahan 72 itu berasal dari empat golongan besar kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Pertama adalah Syiah, kedua adalah Khawarij, yang ketiga adalah murji'ah. Dan yang keempat adalah qadariyah. Rahimani wa rahimakumullahu Kita ingin mengerti dan mengenalnya secara singkat. Untuk kemudian kita bisa mengambil semuanya akan lari ke empat golongan besar ini. Pertama kaum Syiah rahimani wa rahimakumullah. muncul barakallahu fikum di akhir atau di awal kepemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dengan kekuatan tentunya. Sebelumnya sudah ada di masa Utsman ibnu Affan seseorang Yahudi yang bernama Abdullah ibnu Sabah Al-Yamani pura-pura masuk ke dalam Islam di masa Utsman ibnu Affan. Lalu ketika barakallahu fikum meninggalnya Utsman ibnu Affan dalam kepemerintahan Ali bin Abi Thalib melihatkan dirinya sebagai seorang muslim yang mengangkat bendera cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku diri cinta mengibarkan bendera cinta, cinta, cinta Rasul, cinta keluarga Rasul. Padahal dari kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, mereka jauh panggang dari api barakallahu fikum. Kita akan buktikan rahimani wa rahimakumullah bahwa pengakuan cintanya itu adalah dusta rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Sabah Al-Yahud lalu kemudian menobatkan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Abdullah bin Sabah al-Yahud mengangkat awalnya cinta kepada Rasul. Ya. Kemudian ditanamkan bergerilya barakallahu fikum. Sampai kemudian pada puncaknya mengaku Ali sebagai Rabb ditangkap oleh beliau dengan hukuman dengan keputusan beliau dibakar mereka juga mengatakan tidak ada yang membakar kami kecuali Rabb rahimani wa rahimakumullah jami'an Lalu kemudian Syiah ini barokallahu fikum tercabik-cabik, terpecah belah. Ia ada Syiah Rafidah Fitnah Asyariyah, kemudian Syiah Zaidiyah Al-Hawthiyah yang sekarang melakukan pemberontakan barakallahu fikum di negeri rahimani wa rahimakumullah melakukan kudeta rahimani wa rahimakumullah jami'an Makanya oleh karena itu, kalau kita tidak memiliki ilmu, kita akan cepat gampang termakan barakallahu fikum oleh fitnahnya kaum Syiah. Salah satu metode dakwah yang digandrungi oleh kaula muda dan mudi menebarkan barakallahu fikum nikah yang disebut dengan nikah apa? Nikah kontrak. Nikah mut'ah. Mereka sodorkan. Mau nikahi saya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini langkah-langkah mereka untuk menghujat dan menggukma, merusak barakallahu fikum generasi. Sehingga coba cari informasi tentang bagaimanakah penduduk di Iran itu. Ratusan ribu atau ratusan juta penduduknya. Karena lahir dari pernikahan haram ini barakallahu itu. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pula di negeri kita ini. Di Mamuju Tengah ini barakallahu fi. Kalau kita tidak berusaha membentengi kaum muslimin dari aliran sesat yang berbahaya ini. Mereka datang ke rumah Anda, datang ke rumah kita, mengajak cinta, diberitahukan kita orangnya baik, orangnya bagus, mengajak cinta, menghormati keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu sebentar. Dia punya metode untuk menyesatkan generasi Islam rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan hal ini barakallahu fikum. Karena kewajiban kita untuk melindungi agama kita. Dan kewajiban kita untuk melindungi generasi kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Setiap perjalanan masa bahwa para pengikut kesesatan itu berada pada yang mayoritas. Kedua, terkait dengan kaum khawarij. Sebuah paham yang disinyalir kemunculannya atau yang diberitakan kemunculannya di belakang di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup barakallahu fikum. Kita belajar dari pemberitahuan beliau untuk kita meneropongi tentang kelompok ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika barakallahu fikum pembagian tampasan perang, Zul Khuwaisirah Al-Kufi, orang Kufah, namanya Zul Khuwaisirah, mengatakan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat adillah engkau, maksudnya di dalam pembagian harta pampasan perang. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin barakallahu fikum mentaklif, menjinakkan hati tokoh-tokoh kafir Quraisy yang baru masuk Islam diberikan kepada mereka bagian-bagian pampasan perang. Datang Dzulkhuwaisra Al-Kufi ini mengatakan kepada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berbuat adillah engkau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Barakallahu fikum mengatakan kalau bukan Allah dan Rasulnya berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Seorang sahabat datang, Ya Rasulullah, biarkan saya membegal batang lehernya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan, jangan-jangan dia masih sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasul Alaihi Salatu Wasallam memberitakan, saya min dihada akan keluar dari anak keturunan orang ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan baik-baik tentang bagaimanakah berita dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita belajar sebuah kesesatan. Setelah itu bisa melindungi dan membentengi diri kita dan melindungi anak keturunan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju min dhiddi hadha qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari keturunan orang ini. Orang yang sholatnya lebih banyak dari kalian. Bacaan Al-Qur'annya, puasanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka yaqra'un Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi Al-Quran itu tidak sampai ke tenggorokan mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tersesat dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Bagaimana bentuk tersesatnya? Ketika pemerintah Ali bin Abi Thalib mereka tampil dan muncul dengan kekuatan besar. Barakallahu fikum. Enam ribu kekuatan rahimani wa rahimakumullah. Apa kira-kira? Lambang perjuangan mereka atau yang mereka serukan dan elulukan yaitu inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya miliknya Allah. Ketika terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, Ali mengutus seseorang Muawiyah mengutus seorang. Pertemuan ini dianggap oleh kaum khawarij adalah bentuk kekufuran. Karena berhukum tidak dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Ali kafir. Ali dikafirkan oleh mereka. Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Barakallahu Fikum yang keempat. Dikafirkan oleh kaum khawarij. Apa cukup sampai di sini? Jawabannya tidak. Dari 6.000 pasukan, 6.000 tersebut, maka keluarlah 2.000. Tersisa 4.000 yang bertahan. 2.000 keluar ketika terjadi dialog dengan Abdullah ibnu Abbasin. Keluar 2.000 orang dan tersisa 4000 orang dari pasukan tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah dia mengkafirkan Ali dan yang setuju dengan Ali, maka keberikutnya adalah menghalalkan darah mereka barakallahu Darah mereka halal. Setelah itu mereka lakukan jihad jihad melawan pemimpin togut menurut mereka. Barakallahu fikum. Mengangkat senjata rahimani wa rahimakumullahu jaga Sampai kemudian dikejar pasukan yang tersisa setelah terjadi peperangan bersama Ali dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dikejar itulah yang kemudian menebar ke seluruh negeri. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar kesesatan bukan untuk kemudian mengikutinya. Karena kita ingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan anak keturunan kita di masa yang akan datang. Hafizani wa hafizakumullah. Kaum khawarij itu demikian cirinya. Yaitu menjatuhkan martabat barakallahu fikum pemerintah. Lalu kemudian mengkafirkan mereka serta menghalalkan darah mereka. Kapan saja, di mana saja engkau bertemu dan berjumpa dengannya. Ketika menemukan kesalahan dan kekeliruan kepada pemimpin, tidak kemudian mereka berusaha melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengingatkan, menasihatkan, memompa semangat orang dengan kekeliruan dan kesalahan dari mimbar-mimbar, dari majlis taklim, dari koran, maka itu sesungguhnya sikapnya kaum khawarij di masa yang silam. Ketahuilah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu merupakan paham khawarij. Setelah itu, mereka melakukan pembunuhan atau menghalalkan darah mereka. Inilah yang mereka istilahkan dengan jihad. Makanya Masya Allah, kita ahli sunnati wal jamaah ingin membantu kepada aparatur negara untuk bisa masuk ke penjara-penjara barakallahu fikum. Membimbing dan membina mereka. Karena selama pemikiran takfir jihad ini tidak kemudian tercabut dari diri mereka, dia akan keluar dari penjara akan lebih kejam lagi. Barakallahu fikum. Sampai saya berbicara di depan barakallahu fikum kedua kasat intel di Polda NTB memberitahukan keinginan baik kita untuk memberita, membantu pemerintah menangani mereka ingin kemudian berusaha lewat dakwah ila Allah Jalla Subhanahu mencabut akar dan pemikiran yang berbahaya itu. Barakallahu fikum. Kita beritahukan, tapi sulitnya kita untuk memberikan bantuan. Mungkin kita juga dianggap teroris oleh mereka dianggap barakallahu fikum orang yang memahami pemikiran yang berpemahaman dengan pemikiran khawarij. Hingga insal datang ahlan wa sahlan. Ya, kita mengatakan setiap insal yang datang ahlan wa sahlan berterima kasih. Ada yang memperhatikan kita. Kan begitu kan? Ya, ada pihak aparat yang selalu memperhatikan kita. Kita husnubah. Kita di pondok barakallahu fikum pesantren Sumbawa itu sering kedatang peristiwa bom Bali satu, bom Bali dua. Tapi kita menjelaskan, memberitahukan bahwa kita juga berjuang dengan dakwah ilallah jalla wa untuk mem membantu aparatur negara barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu diketahui mungkin sekarang aparatur negara atau pemerintah kita merasa khawatir masuknya ISIS barakallahu fikum ke Indonesia ketahuilah bahwa ISIS itu berasal dari kaum khawarij yang punya pemik sudah ada dari dulu mereka memerangi terorisme yaitu sudah dia ISIS rahimani wa rahimakumullah enggak ada perbedaannya barakallahu fikum afkar pemikiran yang berbahaya rahimani wa rahimakumullah, kita berharap daerah kita ini dijaga oleh Allah Jalla Subhanahu dari faham-faham yang berbahaya di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencela pemahaman yang sesat ini dengan mengatakan bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jikalau saya bertemu dan berjumpa dengan mereka, niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana Allah Jalla wa ala memerangi kaum Ad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bahwa siapa saja yang terbunuh barakallahu fikum melalui tangan khawarij ini adalah terbaik di muka bumi. Orang barakallahu fikum yang terbaik rahimani wa rahimakumullah ya mayat yang terbaik di kolong langit ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan dalam riwayat yang lain di lawat yang sama orang yang eh, eh, orang khawarij yang terbunuh maka itu adalah sejelek-jelek bangkai di kolong langit ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hingga ya, ketika peristiwa yang ada di Bima, Barakallahu Fikum, kita melihat bagaimana ketakutan daripada ya, pihak kepolisian karena dibunuh tiba-tiba. Tiba-tiba dibunuh barakallahu fikum. Kemudian dibunuh Rahiman. Berapa sudah tumbang secara diam-diam di tempatnya, di bima tersebut. Ma'asyiral ikhwah. Sampai kemudian ya Densus datang barakallahu fikum menanya kepada kepala desa yang tempat kita tinggal desanya bertanya Ustaz mereka densus para datang bertanya, disinyalir di pondok pesantren itu ada pelarian dari pondok pesantren Umar bin Khattab yang ada di Bima, Dompu. Subhanallah. Saya bilang, sudahlah, nggak perlu mereka yang nangkep. Biar kami yang nangkepkan. Ya, kalau memang ada barang, silahkan datang. Barakallah kita juga berusaha membantu aparatur negara melalui dakwah ila Allah Jalla membentengi generasi ini jangan sampai terjatuh kepada paham yang membahayakan mata depannya mati mati konyol rahimani wa rahimakumullah kenapa barakallahu fikum dikatakan mati konyol rahimani wa rahimakumullah antum bisa bayangkan bom kemudian bunuh dirinya Kenapa mereka berani melakukan demikian? Itulah doktrin menganggap kalau cara ini adalah cara benar. Siapa yang salah? Siapa yang mengelus-elus dada? Ternyata kedua orang tua tidak tahu kalau anaknya itu tumbang dan tewas di atas atau disebabkan bom yang dia lepas sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan hadis, maka Allah akan menghukumnya dengannya. Ay Allah akan menghukum dengan apa yang dia membunuh dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ingatkan. 72 yang mereka adalah tersesat. Semuanya memusuhi satu golongan tersebut. Semuanya memusuhi satu golongan yang selamat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan ancaman, tetapi mereka berusaha dengan dunianya untuk kemudian mengajak engkau. Anda mau bergabung? Berapa maunya gaji sebulan? Disebutkan gaji-gajinya. Ini, ini, ini. Dengan tingkatan-tingkatan yang ada. Kalau Anda masuk, kami akan berikan kepada Anda jabatan, kedudukan, tawaran-tawaran dunia barakallahu fikum. Sampai ikhwanuna ditawarkan berapa maunya sebulan gajinya. Rumah kami siapkan. Istri kami carikan. Subhanallah. Betapa asyiknya semuanya gratis. Kalau seseorang yang lemah rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian di hadapan tawaran ini mungkin dia akan beriang gembira dengan tawaran-tawaran tersebut. Tidak hanya mereka menebarkan subhatnya untuk kemudian menarik yang sedikit ini, ya, tetapi mereka juga melalui syahwat memberikan apa yang dia maukan. Inilah yang sangat menakutkan. Karena semuanya 72 itu berhadapan dan memusuhi yang satu, disitulah butuhnya keistiqomahan di atas keselamatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum. Terakhir alasan kita membahasnya yaitu hidayah yang Allah telah berikan kepada pilihannya kemungkinan akan dicabut oleh pemberinya yaitu Allah Jalla Subhanah. Jumlah yang sedikit yang mengikuti al-haq kebenaran. Jumlah yang minoritas yang berjalan di atas hidayah Allah Jalla wa ala. Maka di sana ada peluang hidayah itu dicabut kembali oleh pemberinya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, betapa butuhnya kita di atas keistiqomahan. Istiqomah di atas manhaj. Istiqomah di atas kebenaran agama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan alasan semuanya ini, kami merangkum mengajak saudara kami kaum muslimin dan muslimat berbicara tentang terkait dengan persoalan besar nilai dan pentingnya as-sabat ala al-manhaj pokok tetap di atas manhaj Allah Jalla Subhanahu wa taala. Kita lihat barakallahu fikum risalah yang ada di depan kita untuk kemudian mengingatkan kita barakallahu fikum semuanya melihat halaman yang ketujuh. Qala ta'rifus sabati wal manhaj. Tadi kita menyebutkan as-sabat. Kokoh apa sih maksudnya? Di atas manhaj. Apa sih maksudnya manhaj? Kok kita disuruh kokoh di atas manhaj? Beliau akan menyebutkan Syekh Muhammad bin Umar Bajmul ingin menyebutkan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan as-sabat? Qala fa inna sabat. Maka yang dimaksud dengan as-sabat huwa al-istiqamatu 'alal huda. Amama da'il hawa wa Wa huwa sabru. Kata beliau, yang dimaksud dengan as adalah keistiqomahan di atas petunjuk di depan ajakan-ajakan dai di depan ajakan al-hawa hawa nafsu dan syahwat saya ulangi kembali yang dimaksud dengan as adalah al-istiqamah. Keistiqamahan di atas petunjuk. Di depan da'i. Ajakan hawa nafsu dan ajakan syahwat. Wahuwa sabru. Istilah lain as adalah as-sabru. Kesabaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, beliau memberitahukan kepada kita bahwa kita berhadapan dengan hawa nafsu yang kita miliki. Dan juga kita berhadapan dengan syahwat barakallahu fikum. Kedua-duanya mengajak kita untuk menyimpang dan menyeleweng. Maka kita membutuhkan keistiqomahan. Barakallahu fikum. Kedua, wal manhaj yang dimaksud dengan manhaj yaitu as-sabilu alladhi yaslukuhul muslimu halaman tujuh, ya yang punya kitab bisa melihat halaman tujuh, Halamannya ada di atas. Wal manhaj huwa as-sabilu alladhi yaslukuhu al-muslimu wa huwa siratul mustaqim. Qala tabaraka wa ta'ala Qul hadihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين yang dimaksud dengan al-manhaj adalah jalan yang ditempuh oleh seorang muslim itulah dia jalan Allah yang lurus Itulah dia jalan Allah yang lurus. Allah Jalla ala berfirman, Katakan ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah Jalla ala di atas ilmu saya dan orang yang mengikutiku dan maha suci Allah dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik perintah Allah Jalla wa ala buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita telah diberitahukan bahwa yang dimaksud dengan al-manhaj itulah siratal mustaqim. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita bertemu dengan lafaz siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Inilah disebut dengan manhaj. Yang kedua yang harus kita ketahui. Bahwa jalan menuju Allah Azza wa Jal dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya satu jalan saja Barakallahu fikum. Satu jalan inilah yang Allah menyebutkan sifatnya al-mustaqim. Jalan yang lurus. Sifat dari jalan yang dipancangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jalan untuk menyampaikan hamba kepadanya. Jalan untuk menyampaikan hamba kepada surganya. Satu Kata Allah Jalla wa'ala, itulah dia siratan mustaqim. Kita bertemu dengan kata siratul mustaqim di dalam surat Al-Fatihah. Ayat ini membantah barakallahu fikum orang-orang yang mengatakan jalan-jalan menuju Allah itu banyak. Tidak. Rahimani wa rahimakumullah. Jalan menuju Allah Jalla wa ala hanya satu. Kita ingin tahu sekarang. Mana jalan satu yang dimaksud yang akan menyampaikan kita kepada Allah Jalla wa ala dan menyampaikan kita kepada surganya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan Itulah al-haqqu. Kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Itulah dia jalan Allah yang lurus. Subhanallah. Kita diberitahukan dengan gampang. Kita nggak perlu melihat, oh dia pakai jenggot, dia pakai peci, dia pakai jubah, berarti dia berjalan di atas siratul mustaqim. Bukan. Allah Jalla tidak memberikan sifat barakallahu fikum demikian. Ternyata beliau menyebutkan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus itu adalah orang yang berjalan atau ma'rifatul haq, mengilmui kebenaran dan dia beramal di atas kebenaran. Itulah dia orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mengerti al-haq kalau demikian? Kita sudah diberitahukan oleh Al-Quran sekali. bahwa sumber kebenaran itu tiga. Sumber kebenaran itu tiga. Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan manhaj Salafus salih ridwanullah alaih ajma'in. Kenapa saya mengatakan tiga? Karena itu yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, tetapi tidak di atas jalannya para sahabat Nabi. Itulah yang menyebabkan kesesatan kaum khawarij di masa yang silam. Ya, satu ayat menyebabkan mereka hancur agamanya, dunia dan akhiratnya. Inil hukmu illa lillah. Hukum miliknya Allah, iya benar. Hukum miliknya Allah. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatu hakin. Kalimatnya benar. Hukum itu hanya miliknya Allah. Tetapi yang mereka inginkan di belakangnya kebatilan kata Ali bin Abi Talib, menanggap syiar dan slogan kaum khawarij di masa yang silam. Hukum miliknya Allah, hukum miliknya Allah, selainnya togut, togut, togut. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Talib, kalimatu hakin, wa aradu bihal batil. Kalimatnya benar. Bahawa hukum hanya miliknya Allah. Tetapi yang mereka inginkan di belakangnya adalah kebatilan barakallahu fikum. Oleh karena itu, maka sumber kebenaran itu kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difahami dengan pemahaman salafus saleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian barakallahu fikum beliau akan menyebutkan nanti di bawah bahwa untuk kita bisa mengenal kebenaran, beramal dengan kebenaran, itu terkait dengan sebuah hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk memberikan hidayah padanya. Memberikan hidayah kepada temannya memberikan hidayah kepada pimpinnya, memberikan hidayah kepada anak dan keturunannya. Tidak ada yang sanggup barakallahu fikum. Karena itu merupakan haknya Allah Jalla wa'ala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Siapa yang memusuhi dakwahnya? Istri dan anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa yang menentang dakwahnya? Bapaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memusuhi dakwah beliau? Keluarga-keluarga dekat sekaligus menjadi pimpinan-pimpinan kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilmu tentang kebenaran dan beramal tentang kebenaran itu terkait dengan hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kedua, setelah seseorang mendapatkan hidayah untuk mengilmui kebenaran dan juga mengamalkan kebenaran, dia membutuhkan hidayah taufik untuk kokoh di atas kebenaran itu barakallahu fikum. Untuk kokoh di atas kebenaran itu rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang namanya orang selamat itu bukan ditinjau dari penampilannya, bukan ditinjau dari nama yayasan dan pondoknya, tidak. Namun ditinjau dari lahiriah dan batiniahnya dengan kebenaran barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengingatkan, jalan Allah yang lurus itu satu dan di sana ada jalan-jalan yang banyak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluar dari jalan Allah Jalla wa'ala yang satu. Terhimpun pada apa? Berjalan-jalan yang banyak itu sudah disebutkan tadi. Hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu inilah yang melahirkan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Syahwat mengajak engkau untuk keluar dari jalan yang lurus itu dengan tawaran-tawaran duniawi barakallahu fikum. Datang kepada engkau sebuah yayasan ingin memberikan bantuan. Lalu kemudian di belakang hari anda kemudian tidak bisa memperkuat, ah, tidak bisa mempertahankan prinsip agama. Tidak bisa mempertahankan barakallahu fikum prinsip agama. Lalu kemudian Anda melanggar. Anda sudah tahu. Anda sudah mengerti. Berarti Anda telah menukar kebenaran itu dengan secuil duniawi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan barakallahu fikum. Hidayah itu tidak mungkin kita akan menemukan harganya di dunia ini. Tidak ada barakallahu fikum. Karena nilai dan harga yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala surganya dengan segala kenikmatan di dalamnya. Itulah nilai yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Anda tidak menemukan harga dan nilai untuk kemudian menukar hidayah. Berjalan di atas kebenaran. Beramal barakallahu fikum dengan kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Dan hidayah untuk istiqamah di atas kebenaran itu. Lalu kemudian beliau menyebutkan bayanu annal malaikata tanzilu bitasbitil mu'minin. Para malaikat itu turun untuk memberikan kekokohan kepada mereka-mereka yang beriman. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كتى النبي صلى الله عليه وعلا كتى الله جل وعلا Sesungguhnya أوران orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Lalu dia istiqamah di atasnya. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di atasnya. Istiqomah. Sekarang kan sering barakallah itu. Banyak kita menemukan saudara kita. Mengatakan kami beriman. Ketika dicek amalannya, perilakunya. Banyak menyelisihi ucapannya. Masih dia meyakini ya akik yang dimiliki itu punya kekuatan gaib. Kalau mukul sekali bisa ya barakallahu fikum apa? Hah? Bisa sumbang, bisa mati, bisa ini dan seterusnya rahiman. Wah, keyakinannya besar terhadap batu akik itu. Apalagi kalau dia yakini bisa menolak mudarat Ya nangkal sihir, nangkal akal lagi, bahkan bisa mendatangkan kekebalan. Ini bentuk keyakinan yang menyelisihi keimanan. Barakallahu fikum. Keyakinan yang menyelisihi keimanan kita. Ada lagi di rumah digantung barakallahu fikum berbagai macam jimat ada di topi, ada di lemari, ada di toko, ada di mobil. Semuanya. Keyakinan ini akan bisa menangkal datangnya pencuri, datangnya sihir, datangnya kegagalan, datangnya datangnya malapetaka. Lebih aneh lagi, foto keyainya dibawa ke sana kemari, dianggap bahwa memiliki kekuatan gaib membantu dia di lautan bisa menyelamatkan dia ya Allah akan sudah benar-benar hancur barakallahu fikum tidak bisa diajak untuk berpikir lagi apa yang bisa diperbuat oleh foto yang dibawa itu mau disobek mau diinjak nggak bisa apa-apa kok bisa membantu ketika dia bisa mendapatkan malapetaka kan ini kehancuran akidah dan keyakinan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah barakallahu Ternyata kaum Syiah itu sendiri berkeyakinan tinggi terhadap ini. Dibawa fotonya dalam perang, dalam ini, dalam itu. Apalagi kalau kemudian kuburannya itu tempat tawafnya mereka. Nas'alullah salamatullah kekufuran dan kesyirikan rahimani wa rahimakumullah. lalu nah, terus, apa ucapan kita mengatakan, Innaladzina kami beriman kepada Allah. Makanya, para ulama barakallahu fikum menghukumi bahwa kaum syiah rafidah itu adalah kufar. Orang-orang kafir kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mencela mencaci maki termasuk juga yang melakukan pemberontakan di negeri Yaman. Kaum Syiah, Zaidiyah, Hausiyun, mereka adalah Syiah Rafidah Kufar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya para ikhwanuna yang sedang berjuang membela pemerintah yang sah barakallahu dan pemerintahnya telah menyuarakan jihad kepada seluruh penduduknya. Maka wajib bagi penduduk Yaman itu untuk kemudian berjihad rahimani wa rahimakumullah di negerinya. Sampai kemudian kita dari negeri kepingin untuk berjihad melawan mereka. Para ulama memberikan jawaban. Tidak boleh kecuali dengan restu dan izin dari pemerintah kita di sini. Baru kita kemudian boleh untuk bergabung bersama kaum muslimin, berjihad dan berperang. Para ulama kita mengingatkan boleh kita untuk kemudian membantu mereka apabila mereka mendapatkan restu dan izin dari pemerintahnya. Subhanallah. Ulama kita menjaga rahimanillah. Dan mereka menegaskan ulama kita yang sedang berjuang di negeri Yaman. Bahwa ini adalah jihad bagi penduduk Yaman. Dan cukup barakallahu fikum. Untuk menghadapi orang-orang kafir. Kaum Houthiyun yaitu Hautiyun mereka kufar para pemberontak rahimani wa rahimakumullah yang mereka minta dari saudaranya ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia doa rahimani wa rahimakumullah jami'an ma'asyiral muslimin mereka barakallahu fikum tidak segan-segan melakukan pembangkian terhadap kaum muslimin setelah hancur leburnya keyakinan mereka tentang Allah Jalla Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan barakallahu fikum kita akan bisa terseret dalam kekufuran Syiah Rafidhah dan kesesatan kaum Syiah. Di sinilah letaknya kita harus belajar, kita harus mengkaji dan mendalami agama kita rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah Jalla wa ala mengingatkan Siapa saja yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Lalu dia istiqamah. Antum ingatkan baik-baik. Mengucapkan kami beriman kepada Allah. Lalu dia istiqamah. Berarti ketika dia memproklamirkan diri beriman kepada Allah. Dia harus berhadapan dengan sunnatullah dalam iman tersebut. Tidak ada yang namanya orang beriman dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutrafu ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia itu menyangka dan mengira dibiarkan mengucapkan kami beriman lalu tidak diuji oleh Allah Jalla Subhanahu. Pasti akan diuji. Bagaimana? Kalau imannya bertambah, ibadahnya bertambah, apakah kemudian berakhir ujian? Maaf, tidak. Ketika bertambah iman, semakin kuat Islam, semakin kokoh ketaatan, bertambah pula ujian dan cobaan dari Allah Jalla Subhanahu. Jangan kita bermimpi. Selama kita hidup di negeri ujian ini, apalagi kita telah memproklamirkan diri beriman, tidak diuji oleh Allah Jalla Subhanahu. Jangan. Jangan barakallah fikum. Imamu al-anbiya, imamu rusul, imamnya para nabi, imamnya para rasul, mulai dari awal dakwah sampai wafatnya beliau penuh dengan ujian dan cobaan di dalam hidup. Maka ketika kita menemukan kok ujiannya sekarang lebih besar ya. Ah, berarti Anda ada kebaikan pada diri engkau. Besoknya melihat lagi, bertambah ujian, belajar, beramal, belajar, beramal, bertambah ujian. Berarti ini bertanda kebagusan dan kebaikan pada dirimu. Maka butuh dijaga. Butuh dipelihara dengan bagaimana istiqomah di atasnya. Istiqomah barakallahu fikum Jikalau engkau sudah istiqamah, dengarkan berita dari Allah Jalla wa'ala. Maka malaikat akan turun kepadamu. Malaikat akan datang kepadamu. Apa fungsi dan tugas malaikat yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu? Allah menyebutkan, memberikan jiwa yang besar, jangan takut. Jangan Anda bersedih. Jangan takut. Jangan Anda bersedih. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan buat kalian. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum. Bantuan Allah Jalla wa'ala yang diturunkan kepada orang-orang yang istiqomah. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita istiqomahan di atas agamanya sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya Allahumma amin dan semoga Allah Jalla wa ala menganugerahkan kita hidayah untuk berjalan atau meng mengilmui kebenaran dan beramal dengan kebenaran serta berjalan dengan orang-orang yang benar wallahu taala alam bisawab Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.